wa taala atas limpahan sekian banyak nikmatnya yang tidak pernah kita bisa menghitung dan menghingganya. Ya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayatnya wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Dan bila kalian anda menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. La tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghingga dan menghitungnya. Dan nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat Islam. Nikmat hidayah di atas Islam, nikmat di atas iman, yang tidaklah Allah berikan nikmat ini kepada semua orang. Tetapi hanya Allah berikan kenikmatan hidayah ini untuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Kemudian saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara nikmat yang berikutnya pula yang juga besar dan patut dan wajib serta tidak lupa untuk kita mensyukurinya adalah nikmat talabul ilmi, nikmat menuntut ilmu yang juga tidak semua orang bisa dan mampu untuk mengerjakannya. Secara keumuman mungkin mereka sehat, mereka memiliki waktu luang, tetapi untuk sampai kepada amalan yang disebut dengan talabul ilmi, menuntut ilmu agama ini, tidak semua orang juga mendapatkannya. Di mana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Al Imam bin Majah rahimahullah, beliau pernah menyebutkan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim bahwa menuntut ilmu agama itu adalah sebuah fardu sebuah kewajiban atas setiap muslim yang berarti dengan mengerjakan amalan menuntut ilmu ini kita sedang mengerjakan sebuah fardu, sebuah kewajiban pula. Juga dalam hadis yang lainnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang barang siapa menempuh sebuah jalan yaltami sufihi ilman dia mencari di jalan tersebut ilmu. Dia menempuh suatu usaha, upaya dan langkah-langkah di dalamnya ia berupaya untuk mencari ilmu. Kata Nabi SAW, Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Disebabkan dia telah berupaya untuk mencari ilmu agama, maka Allah akan mudahkan kepada orang tersebut tariqan ilal jannah. Jalan menuju jannahnya yang merupakan kenikmatan yang amat sangat besar yang Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. juga mengingatkan dengan sebuah hadis di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fitin." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan padanya kebaikan, yufaqihu fiddin, Allah akan faqihkan, fahamkan dia tentang perkara agama. Hadis ini mengingatkan kepada diri kita semuanya bahwa tanda Allah menginginkan kebaikan pada seorang ialah dengan Allah fakihkan, Allah fahamkan orang tersebut tentang ilmu agama. Saudara kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah. Juga kita berharap Semoga yang telah kita pelajari menjadi ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat fit dunia wal akhirah, ilmu yang bermanfaat untuk kita semasa hidup dunia ini, di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Pada bahasan yang lalu kita telah membaca dan membahas hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkenaan tentang sebuah sifat yaitu mahabbah di mana Nabi SAW menyebutkan la yu'minu ahadukum hatta aku ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in Tidaklah sempurna keimanan salah seorang dari kalian sampai aku menjadi yang paling dia cintai melebihi kecintaan dia kepada anaknya kepada orang tuanya dan dari manusia seluruhnya telah kita petik pula faedah dari pembahasan ini bahwasanya kecintaan kepada Rasulullah SAW menempati yang paling atas dan paling besar bila dibandingkan dengan kecintaan kepada manusia yang lainnya. Bahkan melebihi kecintaan kepada diri kita sendiri. Hal ini memberikan sebuah pengingat pula dan penyemangat bahwa ketika kita mendahulukan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah perkara yang memang dituntut dalam syariat. Perkara yang terpuji. Perkara yang mulia, perkara yang agung. Tatkala kita mendahulukan kecintaan kita kepada Allah juga kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertemu kepada Nabi SAW membahas perkara ini di mana sahabat Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Anda wahai Rasulullah lebih saya cintai dibandingkan keluarga saya lebih saya cintai dibandingkan anak saya dan orang-orang lainnya kecuali diri saya sendiri Maka Nabi SAW mendengar penuturan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau mengatakan tidak wahai Ibnu Khattab sampai aku lebih engkau cintai dibandingkan dirimu sendiri. Maka Umar radhiyallahu anhu mengatakan al-ana ya Rasulullah sekarang wahai Rasulullah Anda lebih saya cintai melebihi diri saya sendiri. Al-ana ya Ibn Khattab. Maka sekaranglah wa Ibn Khattab, yang dimaksud adalah engkau sekarang telah benar. Peristiwa ringkas ini, saudara kaum muslimin, rahimani wa rahmakumullah, adalah teladan dari mereka para sahabat. Yang mereka adalah umat terbaik, mereka adalah umat yang paling semangat dalam mengamalkan syariat ini. Kita tidak bisa menyamakan ghirah kita, kecemburuan kita terhadap agama, juga pengamalan kita terhadap Islam, tidak bisa kita samakan dengan mereka para sahabat. Mereka adalah orang-orang yang Allah pilih. Yang Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka sebagai teman sebagai penyerta dan pendamping <clears throat> untuk Rasulnya yang paling mulia Rasulullah SAW Maka kemuliaan para sahabat disebutkan dalam Al-Quranul Karim tidak hanya di satu tempat, bahkan di banyak tempat dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala muji mereka tentang perjuangan dan kesungguhan mereka di atas Islam maka dari gambaran singkat terkait sahabat Umar radhiyallahu anhu di atas yang beliau mendahulukan kecintaan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaan kepada dirinya. Maka kita butuh pula untuk di atas metode dan cara yang sama terkait dengan mahabbah, terkait dengan kecintaan ini. Kita dahulukan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, di atas kecintaan kita kepada manusia seluruhnya, juga kepada diri kita sendiri. Melanjutkan pembahasan dari kitab yang di hadapan kita masih berkenaan juga terkait dengan mahabbah. Ada kaitannya dengan bagaimana kita mendahulukan bimbingan Rasulullah SAW di atas apa yang kita inginkan, di atas apa yang kita logika, kita pikirkan. Untuk kita mendahulukan bimbingan Rasulullah SAW di atas segala logika dan penemuan-penemuan dari kecerdasan kita. Untuk kita mendahulukan sabda-sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas ucapan siapapun, di atas ucapan manusia manapun selain Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Perlu diingat bahwa di antara konsekuensi kalimat syahadat yakni kalimat syahadat yang kedua asyhadu anna Muhammad rasulullah Aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Di antara konsekuensinya adalah kita mengikuti petunjuk beliau, mengamalkan perintah beliau. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang beliau ajarkan. Ini konsekuensinya. Kenapa? Karena kita sudah bersaksi bahwasanya beliau adalah utusan Allah. Mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang kita yakini dan harus kita pegang. Dan termasuk konsekuensi pula apa yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berupa kemaksiatan, berupa pelanggaran terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga wajib untuk menjauhinya. Sekalipun logika kita, lebih-lebih hawa nafsu kita mengatakan kita ingin untuk mengerjakan. Tapi tidak. Karena kata Rasulullah SAW harus ditinggalkan, maka kita wajib untuk meninggalkannya. Karena Rasulullah SAW sudah menyabdakan itu adalah hal yang terlarang itu adalah hari yang harus dijauhi, maka kita wajib untuk menjauhinya. Sebagai bukti bahwa syahadat kita terhadap kerasulan beliau adalah betul-betul syahadat yang dilakukan di atas kesadaran, di atas kesiapan untuk mengemban tanggung jawab dan konsekuensi berikutnya. Nah, ma'asyal muslimin rahimani wa Pembahasan kita pada malam hari ini sampai pada hadis yang ke-10. Yang mana penulis Hafizullah Ta'ala wa jazahullah khairan anna wa al muslimin menyebutkan pembahasan ini terkait dengan at-tamasuk bil kitab wa sunnah wa sunnatil khulafai rasyidin. At-tamasuk artinya berpegang kuat bil kitab wa sunnah berpegang dengan Alkitab dan As-Sunnah. Alkitab yang dimaksud adalah al al Karim. Dan As-Sunnah adalah hadis. Sunnah Rasulullah SAW wa sunnatil khulafa'ir rasyidin dan sunnahnya para khalifah yang terbimbing setelah wafatnya Rasul SAW. Hadis kita pada malam hari ini sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Al-Imam At-Tirmizi, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Ibnu Majah dan Al-Imam Ad-Darimi rahimahullah. Diriwayatkan dari sahabat Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkunyah kalau dalam bahasa Arab kunyah adalah panggilan dengan sebutan abu ataupun um. Maka beliau berkunyah Abu Najih. Abu Najih adalah panggilan atau kunyah. Nama beliau adalah al irbal bin Sariyah. Beliau disebutkan dalam terjemah beliau adalah Al-Irbad bin Sariyah As-Sulami. Beliau tinggal di kota Hims. Kota Hims termasuk dari bagian Syria. Wa mata ba'da sab'in. Dan meninggal setelah tahun ke-70 setelah hijrah. Beliau mengatakan, ini sahabat Abu Najih al bin Sariyah, bahwa suatu ketika Rasulullah SAW menyampaikan mawa'ibah, menyampaikan wejangan, mawa'idhan balighah, sebuah wejangan dan Wasiat yang amat sangat menyentuh. Yang sampai kata sahabat Al-Irbad bin Sariyah, periwayat hadis ini, wajilat minhal kulub wa dharafat minhal uyun. Yang dengan mendengar wajangan tersebut kolbu-kolbu kami menjadi wajilat, bergetar karena takut. Bergetar karena takutnya wa dharafat minhal uyun dan juga mata-mata kami meneteskan air mata Fakulna ya Rasulullah ka'annaha mau'idatu muwaddi'in. Maka kami pun menyampaikan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seakan-akan ini adalah wejangan dan pesan dari seorang yang ingin berpisah. Para sahabat demikian cinta kepada Rasul SAW yang kalau mereka itu mendengar sebuah wasiat seolah-olah itu adalah wasiatnya orang yang hendak berpamitan pergi, mereka meneteskan air mata. Cintanya mereka kepada Rasul alaihi fa'ausinah. Kemudian mereka mengatakan, sampaikanlah kepada kami wasiat. Sampaikanlah kepada kami wasiat. Dalam bahasa Arab yang disebut dengan wasiyah atau wasiat itu adalah al-amrul mu'akkadul muqarrar. Sebuah urusan yang dikuatkan atau ditekankan Ya ini tegaskan dengan perintah yang harus dilaksanakan. Maka Nabi SAW, karena para sahabat meminta wasiat kepada beliau, beliau berikan. Beliau menyampaikan wasiat, kata beliau, Usikum bitaqwallah. Aku mewasiatkan kepada kalian, wahai para sahabatku, untuk bertakwa kepada Allah. wasam'i wa ta'ah. Dan aku wasiatkan untuk kalian mendengar dan taat. Yang dimaksudlah mendengar dan taat kepada pemerintah muslim. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun sekalipun yang dijadikan amir yang menjadi penguasa di antara kalian adalah seorang hamba sahaya dalam uruf, dalam kebiasaan bahwa seorang hamba itu tidaklah pantas untuk memiliki jabatan sebagai penguasa dalam uruf. Tetapi kalau memang terjadi seorang hamba sahaya itu sampai dan menjadi penguasa, kalian wajib untuk mendengar dan taat. Bahkan dalam riwayat yang lain, menggunakan lafaz wa in 'alaikum 'abdun habasyiyun mujadda'un ka'anna fi ra'sihi zabibah. Wajib kalian mendengar dan taat kepada penguasa muslim. Sekalipun yang menjadi penguasa tersebut adalah seorang hamba sahaya dari Habasyah. Yang kita kenal mungkin dari sana keumuman masyarakatnya berkulit gelap, maka kata Nabi SAW, sekalipun pemerintah kalian nanti adalah seorang hamba, seorang budak, yang dia berasal dari negeri Habasyah, bahkan dikatakan di sini mujadda, ada salah satu anggota tubuhnya yang terpotong, artinya tidak lengkap secara khalqah, secara fisik, juga beliau sebutkan seakan-akan di kepalanya itu ada kismis, yakni rambut yang bentuknya demikian. Tetapi karena dia sudah menjadi penguasa muslim, pemimpin kalian maka kalian wajib untuk mendengar. Ini saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah bentuk penekanan dari Nabi SAW tentang kewajiban mendengar. Kewajiban menaati penguasa dan pemerintah kaum muslimin. Jangan melihat kepada fisiknya, jangan melihat kepada harkat dalam artian status sosial sebelumnya dia adalah seorang hamba. Tapi kalau dia sudah menjadi penguasa, kalian wajib untuk mendengar dan taat kepada. Beliau melanjutkan fa'innahu man ya'ish minkum Fasyara ikhtilafan kathira. Karena sungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian yang diberikan usia yang panjang sepeninggal beliau, maka ia akan melihat perselisihan yang banyak. Rasulullah SAW sudah mendapatkan wahyu bahwa sepeninggal beliau nanti akan ada perselisihan. Dan bukan cuma satu, banyak. Perselisihan itu adalah banyak. Sekaligus hadis ini juga menjadi sebuah tanda kenabian Rasulullah SAW karena terjadi apa yang beliau kabarkan padahal belum terjadi. yakni pada beliau pada saat beliau mengucapkannya itu belum terjadi. Setelah beliau wafat betul perselisihan dan perbedaan itu banyak. Maka Rasulullah SAW sebagai pemberi wasiat beliau mengatakan fa'alaikum bisunnati ketika nanti ada perselisihan yang banyak di antara manusia di antara umat Islam fa'alaikum bisunnati kalian wajib untuk berpegang dengan sunnah Nabi SAW sudah memberikan solusi dan jalan keluar untuk kita apa? Kalian wajib untuk memegang sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin min ba'di. Dan juga wajib kalian untuk memegang sunnahnya, jalannya para khalifah yang membimbing dan mereka mendapatkan hidayah setelahku. Para khalifah rasidin. rasyidin setelah Rasulullah SAW ikuti mereka. Ini dari kalangan para sahabat. Abdu alaiha bin nawajid. Gigitlah sunnah tersebut dengan geraham kalian. Ini juga merupakan pesan untuk bersungguh-sungguh. Mama gang sunnah tersebut jangan sampai terlepas pesan dan wajangan Rasulullah SAW untuk umat beliau. Kita juga termasuk. Kita mendapatkan khitab arah pembicaraan dari hadis ini. Bahwa di masa kita sekarang melihat perbedaan, perselisihan yang banyak, maka kita kembali kepada sunnah Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam. Gigitlah dengan gigi geraham kalian, kata beliau, yang ini menunjukkan bahwa kesungguhan seorang untuk memegang jangan sampai terlepas sampai sekalipun. Harus dengan gigi kalian gigitlah. Peganglah sunnah tersebut. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum dan hati-hatilah kalian dalam bahasa Arab, iyakum itu adalah harfu tahdir, adalah huruf yang memberikan peringatan agar kita menjauh dan kita waspada. Kalau dalam bahasa Arab ada orang mengatakan iya ka iya ka ya, hati-hatilah engkau, hati-hatilah Anda dari apa? Kata beliau wa muhdatsatil umur. Dari perkara yang dibuat-buat dari perkara-perkara yang baru yang diadakan sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Masih sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam Rasulul Amin beliau mengatakan fa inna kulla bid'atin dhalalah. Karena sungguhnya setiap kebid'ahan itu adalah kesesatan. Saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini merupakan satu lafad. di antara lafad-lafad hadis yang sahih di mana Rasulullah SAW berpesan kepada para sahabat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendengar dan taat kepada pemerintah muslim untuk mengikuti sunnah beliau, memegang sunnah beliau, dan juga sunnahnya para khulafa ar-rasyidin untuk kita menggigit dan memegang kuat serta beliau memperingatkan dari perkara-perkara yang baru yang dinisbatkan dikatakan sebagai bagian agama padahal bukan. Maka di sana dari riwayat-riwayat yang lain yang sangat banyak dan juga sahih dengan makna yang sama. Kita bisa membaca Sahih Bukhari, kita bisa membaca Sahih Muslim, kita bisa membaca kitab Sunan An-Nasai, Ibnu Majah, Sunan Abu Dawud, At-Tirmidzi. Kita membaca kitab Musnad Al-Imam Ahmad rahimahullah dan juga imam ahli hadis yang lainnya. Yang menunjukkan apa? bahwa pesan Nabi SAW yang semakna dengan ini bukan cuma satu. Berulang-ulang beliau sebutkan. Bertakwa kepada Allah, bahwa nanti akan ada perselisihan sepeninggalku, bahwa kalian wajib berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafah rasyidin. Hati-hati kalian dari perkara yang baru yang diada-adakan, hati-hati kalian dari kebid'ahan. Beliau ulang-ulang dalam hadis yang banyak. Nah, saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita ingin mencermati sekarang apa kandungan hadis di atas. Saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menjadi sebuah pokok dan pondasi yang agung yang padanya terkandung arahan, bimbingan yang sangat mencakup dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini juga terkandung nasihat, wasiat yang amat sangat mendalam untuk umat Islam. Dan beliau membimbing para sahabat, karena para sahabat adalah umat yang pertama. Beliau Nabi SAW menyampaikan ini kepada para sahabat untuk disampaikan pula kepada orang-orang setelah mereka, para sahabat. Mereka para sahabat telah mendengar hadis ini mereka sampaikan kepada orang setelahnya, kepada generasi tabi'in. Generasi tabi'in juga punya tugas untuk menyampaikan kepada yang berikutnya, atba'u tabi'in dan seterusnya sampai kepada kita di zaman ini. Maka bimbingan Nabi SAW menyangkut perkara-perkara yang besar yang mana tidaklah akan tegak, tidak akan lurus. Agama dan dunia umat Islam kecuali dengan seorang itu beriltizam dan seorang itu konsisten dan mengikutinya dengan sungguh-sungguh. Dan juga tidak akan mungkin seorang akan bisa lepas dari muskilah, dari kerumitan dan masalah kecuali dengan melaksanakannya mengamalkan wasiat tersebut dan nasihat tersebut dengan teliti. Karena Nabi SAW di sini menyebutkan perkara yang amat sangat penting. Yang pertama isi wasiat beliau adalah terkait dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana tidaklah terwujud agama seorang kecuali dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan seorang menaati Allah, mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya ialah bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kita sholat, yang wajib kita mengamalkan. Allah memerintahkan kita puasa yang wajib, kita mengamalkannya. Juga Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari bermaksiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah melarang kita dari melanggar batasan-batasan Allah kita pun ya. berhati-hati darinya dan menjauhinya. Ini takwa. Seseorang menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus juga dia meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kandungan wasiat di atas bahwa terkait dengan hubungan manusia bahwa mereka itu saling membutuhkan satu sama lain maka tidaklah akan tegak urusan agama dan urusan dunia mereka illa bi imamin solihin adil kecuali dengan adanya seorang pemimpin yang soleh dan adil yang membimbing mereka, memimpin mereka dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menerapkan syariat Allah Azza Wajal merapikan dan mengatur barisan-barisan mereka, menyatukan kalimat umat Islam dan mengangkat bendera al-jihad fi sabilillah untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seorang pemimpin muslim yang soleh, yang adil, maka ialah nikmat yang amat sangat besar untuk umat Islam. Sehingga wajib bagi umat Islam untuk tunduk kepada pemimpin tersebut, kepada penguasa tersebut, mata'ati fi ma tuhibbu wa takrah. Selama itu dalam perkara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala apakah dia yakni umat atau rakyat dalam keadaan senang atau apakah dia benci. Tapi kalau itu adalah intinya perintahnya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, laksanakan. Mada Madamu mustaqiman ala amrillahi wa munfidan li ahkamih. Selama pemimpin tersebut istiqomah di atas perintah Allah dan juga menerapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara kaum muslimin rahimani wa Dengan seorang muslim menaati penguasanya, menaati pemimpinnya, terkandung dalamnya adalah kemaslahatan, kebaikan untuk Islam dan umat Islam secara luas juga akan menjaga persatuan mereka, menjaga dari pertumpahan darah, yang hingga Islam mewajibkan untuk taat kepada penguasa dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang baik. Kemudian bagaimana kalau pemerintah tersebut waliul amr dia sebagai manusia biasa tentunya muncul darinya perbuatan maksiat Ingkana asyan kalau dia adalah seorang yang berbuat maksiat kepada Allah, maka selama dia merintahkan kepada yang ma'ruf, kita patuhi perintahnya. Malam yakhruj bihil isyanu ilal kufur. Selama kemaksiatan tersebut tidak mengantarkan dia sampai kepada kekufuran. Wajib untuk kita masih mendengar dan taat dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Dan kemudian wasiat berikutnya dari hadis di atas adalah ketika seorang muslim menjumpai perbedaan khilafat perselisihan-perselisihan dan juga menjumpai orang-orang yang menyelisihi kebenaran tidak menepati dan tidak sesuai dengan bimbingan Rasul. Maka Rasulullah SAW membimbing kita untuk iktisam bil hak untuk kita berpegang teguh dengan kebenaran, untuk kita rujuk, untuk kita kembali kepada jalan yang lurus yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para khalifah sepeninggal beliau. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam ayatnya terkait dengan Al-Qur'anul Karim bahwa la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Ketika para penguasa, ketika para khalifah semeninggal Nabi SAW membimbing dengan kitabullah, dengan kitab Allah yang tidaklah terkandung padanya kebatilan. Kebatilan tidak mendatangi yang baik dari arah depan maupun dari arah belakangnya. Kenapa? Karena Al-Quran isinya adalah Al-Haq. Al-Quran semuanya adalah Al-Haq. Kebenaran. Maka bila seorang pemimpin membimbing dengan Kitab Allah, maka dia membimbing dengan Al-Haq dengan ke ke kebenaran. Juga dengan Rasulullah memberikan sunnah, memberikan jalan. Bila penguasa membimbing kita dengan sunnah Rasulullah SAW yang mutahharah, yang suci, maka dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW ini akan tercapailah an-najah wa sa'adah. Akan tercapai keselamatan dan juga kebahagiaan. Saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita dalam kehidupan menjumpai apa yang disebutkan oleh Rasulullah saw Alaihi Wasallam berupa perbedaan dan khilaf perselisihan. Tetapi Rasulullah SAW sudah menyebutkan bahwa ketika nanti ada perselisihan, ada perbedaan yang banyak yang kalian temui, kalian wajib untuk menggang sunnahku. Berarti apa? Rasulullah SAW sudah menyebutkan solusi. Sudah memberikan arahan dan jalan keluar untuk kita tempuh. Tersisa apakah kita mau mengambilnya ataukah tidak. Adapun hukum asalnya adalah wajib. Karena Nabi SAW mengatakan alaikum. Wajib atas kalian untuk mengambil sunnahku. Untuk berpegang dengan sunnahku, sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat yang lainnya, Rasulullah SAW di samping menyebutkan Alif Tilafat yang amat sangat banyak. Sebagaimana disebutkan oleh lima Muslim rahimahullah juga imam Al-Bukhari berkenaan tentang asyratus sa'ah, tentang tanda-tanda hari kiamat. Bahwa di antara tanda dekatnya hari kiamat nanti, di samping kalian akan menjumpai perselisihan yang banyak, juga kata Nabi SAW, wayak surul harj. Dan juga akan muncul di tengah-tengah kalian nanti al-harj. Yakni peperangan dan pertumpahan darah. Itu adalah salah satu di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Maka apa yang disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini berkenaan tentang kewajiban untuk memegang sunnah beliau merupakan solusi. Coba kita renungkan, kita kembali kepada sabda-sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ternyata dalam sekian banyak perbedaan, sekian banyak perbedaan satu golongan dengan golongan yang lainnya. Kalau semuanya ridho dan mau untuk kembali kepada sunnah Rasulullah SAW, maka insya Allah solusinya adalah amat sangat jelas.